Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian sore di bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan bahas rambu-rambu seputar fonis dan label eh, terhadap eh, fonis dan label bid'ah dari kitab Mi'yarul Bid'ah karya Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Dan beliau juga adalah eh, penulis Wa'id Ma'rifatil Bid'ah dan buku tersebut telah pernah kita bahas di majelis kajian Ramadan sore beberapa tahun yang lewat. Dan buku ini adalah kelanjutan dari eh, buku Mi'yarul Bid'ah ini kelanjutan dari buku Qawaid eh, Qawaid Ma'rifatil Bid'ah. <coughs> Sebagaimana bisa kita lihat nanti di mukaddimah. Langsung saja kepada langsung saja kita ke mukaddimah Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalam ala man la nabiya ba'dah Sayyidina wa nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'du Fa inna min adaki mafasidil bid'ati Maka diantara eh, Dampak negatif dari bid'ah Yang paling adak Yang paling eh, Tidak kentara tidak kelihatan wahiyya a'dhamul afatiha padahal itu adalah kejelekan bid'ah yang paling besar namun itu paling tidak kentara adalah fasadut tasawur rusaknya pemahaman wa ma'adraka ma fasadut tasawur tahukah anda bagaimana itu kerusakan pemahaman. Innahu da'un khatirun itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dia penyakit yang mematikan. Karena ketika uh, pemahaman itu rusak, maka tangkalibu ma'ahul mafahim. Maka berbaliklah dan berubahlah konsep. <clears throat> konsep apa itu ibadah, konsep apa itu kebajikan, apa itu kejelekan itu berubah. Betakhtalu sehingga rusaklah, cacatlah al-iradat keinginan. Maka dia ingin melakukan kebajikan, realitanya yang dia inginkan adalah kejelekan. Dan ketika pemahaman itu rusak, maka itu tidaklah berdampak kepada pelakunya ada mat istijabah. Tidak adanya respon, respon positif semata. Namun berdampak istijabata madadatin respon yang kebalikan dari apa yang diharapkan yaitu respon keras kepala dan penentangan Maka ketika pemahaman itu rusak, pemahaman seseorang itu rusak, maka ketika dia diseru untuk melakukan kebaikan, bukan hanya dia tidak akan merespon positif seruan kebaikan. Namun ketika pemahaman itu rusak, maka seruan kepada kebaikan itu dianggap seruan kepada kejelekan. Maka yang ada adalah e, sikap penolakan dan antipati. Wahada dan inilah sifat yang ada pada ya, penggemar bid'ah. Fa inna ulama ghalaba al hawa maka tatkala dia didominasi dan dikalahkan oleh hawa nafsu ditambah ketidakmengertian bahasa halus untuk kebodohan terhadap jalan sunnah tawahama maka dia punya anggapan bahasanya apa yang kelihatan dengan berdasarkan akalnya itulah jalan yang lurus bukan yang lain akhirnya dia terus lanjut di atas jalan tersebut sehingga hada maka dia pun menyimpang dengan sebab ini dari jalan lurus yang sebenarnya maka dia tersesat dalam kondisi dia menyangka bahwasanya dia menempuh jalan yang benar. Yuqda 'alal mar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Seorang penyair atau ada satu syair yang ditulis oleh seorang pangeran Al-Amir Yahya ibn Ali Pasha Al-Ihsa'i Al-Hanafi Beliau katakan Maka yukda di, di Dihancurkanlah Qadha ala itu menghancurkan dan membinasakan. Maka dihancurkanlah seseorang di hari-hari ujiannya sehingga sampai-sampai dia menganggap baik sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Dan sungguh al-a'da musuh-musuh Islam aturka memahami apa yang tersimpan bahaya yang tersimpan wadarar dan sisi negatif yang tersimpan dalam bid'ah bahasanya bid'ah itu menghancurkan agama dan tidak membangun dan, dan tidak membangunnya. Yang namanya bid'ah itu merusak pikiran dan tidak memperbaiki. Dan bid'ah itu memecah belah dan tidak menyatukan. Ketika kita katakan bahasanya sah-sah saja orang itu membuat kreativitas dan bid'ah dalam masalah agama, maka tidak akan ada batas eh, yang membatasinya maka datang orang lain bikin bid'ah yang lain. Datang orang berikutnya dia akan uh, kemudian membuat membuat bid'ah yang lain. Ini. Dan kemudian masing-masing orang itu akan menjadikannya sebagai cirinya dan ciri pengikutnya. Ini. Maka setiap datang orang maka dia akan bikin bid'ah dan dia jadikan itu sebagai cirinya dan ciri murid-muridnya maka terjadilah e, pengkotak-kotaan dan terjadilah perpecahan. Oleh karena itu maka mereka al-a'da musuh-musuh Islam mereka terus menerus e, Fidak bin Azimin dalam kebiasaan yang sangat besar Sya'in syadidin dan usaha jerih payah yang luar biasa untuk menyebarkan bid'ah dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan mereka jadikan para penggemar bid'ah di negeri-negeri Islam adalah sebaik-baik duta. Sufara jamak dari safir artinya duta. Dan mereka siapkan mereka al-ada orang-orang kafir itu menyiapkan bagi mereka para tokoh-tokoh bid'ah wasailan nusrah sarana-sarana untuk memberikan pertolongan dan perlindungan. Wawafarulahum dan mereka berikan secara lengkap untuk mereka tokoh-tokoh bid'ah itu segala perhatian dan perhatian. Dan nampak bagiku setelah melakukan penelusuran dan perenungan, bahasanya maritas permasalahan dan kebingungan Ya, alati itaroha yang mengalami aniza perselisihan dalam bid'ah dan telah lama bisa lihat tentang hal tersebut terjadi perdebatan wal khisam dan keributan terutama di zaman kita ini maka keributan dan perdebatan seputar bid'ah itu berputar pada empat permasalahan besar. Wa ilahi ta'ud semua keributan perselisihan masalah bid'ah kembalinya ke sini. Yaitu yang pertama, apakah ada yang namanya bid'ah hasanah? Yang kedua, bolehkah itlak memberikan wasfil bid'ati lapil bid'ah kepada satu hal yang diperselisihkan al yang terjadi film masail istihadiyah dalam masalah istihadiyah. Kemudian yang ketiga, apa hukum membatasi ibadah-ibadah yang mutlak dalam syariah dan kapankah pembatasan tersebut masuk dalam kategori bid'ah. Kemudian yang keempat, apakah bid'ah itu memiliki pintu pintu masuk dalam bab al-adat, perkara di luar ritual ibadah. mahdoh Ini empat permasalahan yang jika kita jumpai ada orang berdebat tentang masalah bid'ah, maka bisa dipastikan ujungnya itu adalah eh, salah satu dari empat hal ini. Akarnya adalah salah satu dari empat hal ini. Dan jika empat hal ini tidak disepakati di awal, maka debat debat dalam tentang masalah bid'ah itu tidak ada manfaatnya. Eh, yang satu mengatakan kalau bid'ah itu karya Pak Kiai, maka itu bid'ah hasanah. Nah, ya, maka yang satu ya, ya tidak ya, bisa demikian. Maka tentu tidak akan ketemu. Kalau akarnya berbeda. Karena dialog itu ada manfaatnya kalau asasnya sama. Jadi kalau berangkat dari asas yang berbeda, ya maka yang perlu ya, diperbincangkan adalah asasnya itu sendiri. Wahyu dan empat masalah ini adalah e, jalan-jalan yang sulit dan pintu-pintu yang samar. Ya, dakhiluha di bagian dalamnya dari sudut pandang ahli ahwa kathir terdapat banyak campur pencampuran watalbis dan e, pengkaburan terkumpul di dalamnya Eh, otak-atik untuk berbagai macam teks dalil syariat dan penyimpangan pemaknaannya. Wahasolabiha dan terjadilah karenanya eh, satu kejahatan yang besar terhadap syariat dan penodaan terhadap kehormatan agama. Wabada dan setelah salat istikharah dan meminta saran kepada sejumlah orang, Allah memberikan lapang kelapangan pada dadaku untuk memurnikan tekad dan mengerahkan penaku untuk mengkaji dan membahas empat masalah ini ala wajihin mufassalin secara detail wa muassalin dan namun mendasar. Dan aku menganggap baik untuk menempuh dalam menjelaskan empat permasalahan ini dan memaparkannya. Aku menganggap baik menempuh jalan para ulama fikih fisiyah dalam membentuk kawaid dan doabit fiqhiyah. Falika maka betapa banyak syadda intibahi menarik perhatianku dan membuatku terhenyak dan terhenti seni perbuatan dan karya para ulama fikih Fisiarah dalam membentuk dan menyusun kawaid fiqhiyah. Di mana tawasalu mereka bisa eh, menggunakan alfadin sahlatin yasiratin kata-kata yang mudah dan gampang ila raddi masailil fiqhi untuk menjadi rujukan acuan dari masalah-masalah fikih yang demikian banyak dan demikian luas cabangnya dikembalikan kepada kawaid dobitoh wa kuliat jami'ah. Kaidah yang uh, dobitoh yang mengikat dan hukum general yang mencakup. Maka sungguh ilmu kawaid fiqiyah yu'adu ya, terhitung di antara kebanggaan umat Islam seluruhnya. Dan dia adalah satu kelebihan mazkuratun yang di disebutkan dimiliki oleh para ulama fikih dan usul fikih. Kadang kuaid fikih mereka gabungkan hal yang semisal dengan yang semisal. Mereka satukan hal yang mirip dengan hal yang mirip. Maka sahro mudah bagi mereka mengumpulkan berbagai macam yang tercerai-berai, menata yang berserakan, semuanya dikumpulkan dan ditata dalam satu kaedah jamiat yang lengkap dengan kalimat-kalimat yang sedikit dan bisa dihitung. Maka uh, beliau mengatakan dia, beliau akan membahas penulis menyampaikan hafizallahu taala beliau akan membahas bid'ah namun akan ikut-ikutan gaya para ulama fikih. Ya, di mana para ulama fikih itu punya uh, karya yang luar biasa yang menjadi kebanggaan umat Islam sehingga jadi kekayaan besar hukum Islam itu membuat dan menyusun yang disebut dengan kaedah-kaedah fikih. Kalimatnya pendek, ringkas, namun itu bisa menjadi pisau analisis untuk membedah sekian banyak kasus yang itu berbeda-beda. Maka beliau ingin gimana uh, kajian tentang masalah bid'ah itu juga bisa seperti itu. Wa mimma yastar'i al-ijab dan di antara yang menarik perhatian dan anggapan baik adalah tindakan sejumlah imam yang dengan ceripayahnya telaah melakukan telaah terhadap satu hal kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang itu sangat bermanfaat bagi orang-orang setelahnya. Contohnya adalah karya dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali asyafi'i syafii Penulis kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Beliaulah orang yang pertama kali menegaskan tentang lima itu syariah. Yusiru beliau mengisyaratkan bahwasanya maksud syariat dari makhluk maksud syariat maksud Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya itu terbatas pada untuk menjaga lima hal yang mendasar menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dan lihat hasil telaah dari Abu Hamid Al Ghazali ini, bahkan hadal hasr dan pembatasan ini mengatakan bahasanya tujuan agama menjaga lima hal, tidak lebih dari itu, dibatasi cuma lima saja, itu menjadi mahalu kabulin sesuatu yang diterima wa anin min ahli ilmi dan para ulama setelahnya pun tunduk padanya menerimanya dan tunduk padanya waqad bunyat alaihi dan dibangunlah di atas perkataan beliau ini berbagai macam kaidah wal kuliyat dan kesimpulan hukum yang general berkenaan dengan syariat Islam wadarat dan berputar fi falaqihi untuk membahas lima hal ini sejumlah eh, abhas sejumlah pembahasan banyak pembahasan dan banyak kajian-kajian demikian juga ahsin bima ini siratu ta'ajub af'il bihi betapa indahnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau at tadmuriyah Indama bana pada saat beliau membangun perkataan berkenaan dengan penetapan nama dan sifat Allah dan sanggahan untuk orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Eh, beliau bangun di atas dua kaidah dan dua permisalan. Beliau bangun di atas dua asal dan dua contoh. khatimah kemudian eh, kemudian penutup domanaha yang beliau masukkan dalam penutup tersebut tersebut sejumlah kaidah. Al asal al awal adalah bahasanya annal kaula fi ba'dis sifat kal kauli fi ba'dil akhar adalah pembicaraan tentang salah satu sifat itu sebagaimana pembicaraan tentang sifat yang lain. Ini kaedah yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah untuk menyanggah orang yang mengimani sebagian sifat namun menolak sifat yang lain. Mereka mengimani sifat iradah bagi Allah namun tidak mengimani misalnya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka katakan bahasanya Allah itu berkehendak namun Allah itu tidak punya sifat mencintai. Ya, maka dengan kaidah ini kita tanyakan, ya, kenapa anda ya, tidak mau meyakini Allah mencintai? Maka dia katakan mencintai itu sifat khas makhluk. Ya, maka jika kita tetapkan itu sifat makhluk, namun jika jika kita tetapkan maka berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, maka kata intemia al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli ya, fi ba'dil maka kemudian beliau maka beliau, maka akan kita tanyakan lah kenapa kok anda mengimani berkehendak bukankah manusia juga berkehendak bukankah manusia berkehendak kalau demikian berdasarkan kaidah yang anda anda sampaikan maka kalau Allah berkehendak maka Allah serupa dengan makhluk padahal Allah tidak boleh serupa dengan makhluk laisa kamitsli syai' Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Maka mereka akan mengatakan, oh kalau untuk kehendak, maka kami imani kehendak. E, kehendak yang kami imani bagi Allah adalah kehendak yang tidak serupa dengan kehendak makhluk. Memang makhluk berkehendak dan Allah berkehendak dan kehendak Allah berbeda dengan kehendak makhluk. Maka berdasarkan kaidah ini, kenapa tidak Anda katakan demikian untuk mencintai Allah mencintai dan manusia mencintai dan Allah uh, mencintai yang ada pada Allah itu tidaklah sama berbeda dengan mencintai yang ada pada manusia. Maka orang yang uh, maka berdasarkan kaidah ini orang yang menerima sebagian sifat Allah namun menolak yang lain dia akan terjatuh dalam kontradiktif. Kalau mau konsisten terima semua atau tolak semua. Atau tolak semua. Dan jika mereka menolak semua, mengambil konsisten kalau gitu saya tak tolak semua saja. Maka berlakulah kaidah yang kedua. Annal qaulu fi sifat kal qauli fi Sehingga membicarakan tentang sifat itu adalah sebagaimana pembicaraan tentang zat. Karena orang yang konsisten kemudian menolak semua sifat Allah mereka menolak sifat Allah namun realitanya mereka menetapkan kalau Allah itu zat. Kalau Allah itu zat. Sifatnya semuanya ditolak namun kemudian ditetapkan Allah itu zat. Kalau Allah itu bukan zat maka berarti tidak ada. Eh, maka eh, lo kenapa Anda tetapkan Allah itu zat padahal manusia juga zat? Manusia itu zat. Kalau anda tetapkan bahasanya Allah itu zat, maka anda serupakan Allah dengan manusia. Laisa kami sedih Ya, padahal tidak boleh menyerupakan Allah dengan manusia. Karena manusia juga zat. Oh, beda kalau dalam masalah ini. Ya, katakan ini beda. Ya. ya karena uh, Allah itu kami menetapkan bahasanya Allah itu zat dan zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Jika demikian kenapa Anda Anda tetapkan Anda kenapa Anda tidak menerima, mengimani Allah itu punya sifat itu dan itu. Allah punya sifat mendengar, melihat dan seterusnya. Kemudian kita katakan sebagaimana yang Anda katakan tentang zat Allah. Allah itu mendengar, melihat, eh, namun mendengar dan melihatnya Allah tidak semisal dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zatnya makhluk. Maka jika anda tidak konsisten dengan masalah ini Membedakan antara sifat dan zat Anda kontradiktif Anda kontradiktif ini. Kalau mau tidak kontradiktif Tolak juga zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah itu tidak ada Sehingga Allah itu tidak ada Dan kalau itu sampai ujungnya situ Maka sudah jelas ujungnya sampai situ, berani konsisten sampai di situ, ya ujungnya jelas. Nah, kemudian uh, wal masal al awal kemudian beliau menggunakan dua contoh. Contoh yang pertama adalah nikmat surga. Di sana ada kemudian delima, ada pohon korma, ada ini, eh, ada kemudian eh, uh, dan seterusnya. Maka uh, apa uh, ini nikmat-nikmat surga ini maka orang akan mengatakan berkenaan dengan uh, sifat nikmat-nikmat surga yang Allah ceritakan bahasanya itu cuma sekedar sama nama tidak sama dengan hakikatnya ya demikianlah antara sifat Allah dengan sifat makhluk Ya, sekedar sama, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama mencintai, sama-sama berkehendak, non hakikatnya beda. Kemudian bila bawakan contoh yang kedua ya, yaitu tentang roh, ya, tentang roh. Untuk kemudian melarang orang bicara tanpa dasar. Roh itu sesuatu yang ada pada diri orang itu sendiri. Meskipun demikian, manusia tidak bisa mendeskripsikan rohnya. Padahal itu di antara dua lambungnya, kata Ibnu Taimiyah. Padahal itu di antara dua lambungnya, lambung kiri dan lambung kanannya. Ya di situ ada roh. Nah, seperti apa bentuk, bentuknya, warnanya seperti apa? Tidak bisa. Kalau nekat bicara, maka itu 100% ngarang-ngarang. Warnanya ya, eh, jingga atau abu-abu atau apa. Ya. Bentuknya lonjong-lonjong, pakota kotak Oh itu. Pasti mengada-ada. Maka sesuatu yang e, di antara dua lambung seseorang orang itu tidak bisa bicara tentangnya, tidak bisa membicarakannya dengan akalnya. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Anda tidak berani bicara e, tentang zat Allah, sifat Allah begini dan begini hanya dengan modal akal? Gak usah jauh-jauh Tolong bicara tentang oh yang itu ada di antara dua lambung Anda Tolong bicara tentang roh. Ini, ini, tentang bicara tentang roh dan dia dan orang tidak akan berani membicarakannya dan tidak eh, dan tidak akan berani komentar tentangnya. Hmm, kenapa? Karena ternyata akalnya tidak bisa untuk untuk kemudian mengetahui oh bentuk roh seperti apa, warnanya roh, seperti apa, posisi roh itu di sebelah mana dan eh, posisi roh itu sebelah mana merata ke seluruh tubuh. Nah, Gimana kalau kemudian amputasi? Apakah itu separuh roh itu kemudian hilang? E, separuh roh? Apakah kemudian dia ada pada bagian tubuh tertentu? Apakah dia modelnya menyebar? Apakah dia e, kemudian tersentral di satu titik? Nah, kalau e, kalau kemudian dia menyebar, gimana kalau terjadi misalnya amputasi kaki dan seterusnya? Itu apa yang terjadi dengan roh? Apakah rohnya mengkaut dan e, ataukah kemudian terpotong? Kalau tersentral maka dia tersentral di mana? Di jantung kek atau kemudian di leher kek atau kemudian di mana? Ternyata dengan akalnya orang tidak bisa bicara. Orang tidak bisa bicara. Padahal itu sesuatu yang jelas ada dan itu ada pada dirinya. Orang tidak bisa bicara dengan akal. Kalau demikian kok berani nekat bicara tentang Allah? Bicara tentang hal yang gaib dengan modal akal. Oh, Allah harus begini-begini, Allah tidak boleh begini dan begitu. Oh, dia saja gak berani nekat bicara tentang rohnya. Tentang rohnya. Gimana posisi rohnya ketika ketika dia tidur? Eh, gimana posisi rohnya ketika eh, kemudian koma? Itu rohnya kemana dan seterusnya? Apa hubungan badan dengan roh ketika itu? Nah, bisa bicara. Oh, seandainya ini kan bicara ya, cuma prasangka-prasangka. Nah. <clears throat> Ya, maka ya, lihat dua kaidah ini kemudian jadi kaidah yang sangat penting dan dipakai oleh para ulama setelah Maka demikian dan dia jadi senjata yang sangat-sangat ampuh ya, untuk kemudian ke, diskusi berkenaan dengan masalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah e, pembuatan klasifikasi dan kemudian penetapan kaidah. Wa ma'abda dan betapa indahnya. Cara yang ditempuh oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala terhadap orang yang ahlu takwil suka mengotak-atik teks dalil-dalil syariah Di mana beliau kembalikan dan beliau simpulkan bahasanya alat penghancur mereka untuk menghancurkan agama ada empat yang beliau yang disebut oleh Ibnul Qayyim dengan sebutan empat tauhid. Ini, ini adalah empat torut empat hal yang menjadi e, dasar e, ahlu takwil untuk e, merusak agama. Yang pertama, mereka katakan bahasanya teks-teks wahyu itu tidak menghasilkan yakin. Itu tidak menghasilkan ilmu yakin. Lain hanya dengan kaidah-kaidah akal. Ya, lain hanya dengan kaidah-kaidah akal kata mereka itu yakin. Adapun teks wahyu maka itu ya, multitafsir. Ya, maka itu tidak menghasilkan yakin. Kemudian yang kedua ya, adalah ayat dan hadis tentang sifat Allah semuanya adalah majas dan bukan hakiki. Kemudian yang ketiga yang namanya hadis ya, itu hanya menghasilkan Allah eh, sangkaan kuat dan bukan satu hal yang yakin. Nah, karena uh, teks dalil syariat itu menghasilkan sangkaan kuat, sedangkan kaedah-kaedah akal itulah yang menghasilkan yakin, maka konsekuensinya adalah yang keempat. Kita dahulukan kaedah-kaedah akal daripada teks-teks syariat. Wa kam kana Syekh Muhammad Amin Singkiti dan betapa banyaknya Syekh Muhammad Amin Singkiti penulis kitab Atwal Bayan memiliki mauqifan sikap yang menarik yang sangat bagus untuk menjelaskan manhajus salaf. Indama bayan ketika beliau menjelaskan fokus dari akidah salaf berkenaan dengan ayat sifat. Itu fokusnya pada tiga hal pada tiga hal yang mendasar. Yang pertama adalah mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Namun ini dilengkapi dengan poin yang kedua. Al-iman mengimani semua sifat yang terdapat dalam teks wahyu. Kemudian ya, pondasi ya, yang ketiga adalah memangkas dan memotong harapan untuk bisa memahami kaifiatus sifat. Bagaimanakah detailnya sifat? Nah, maka jika seorang itu membangun keyakinannya tentang sifat Allah di atas tiga hal ini, maka akan terbangunlah akidah ahlu sunnah. Akidah manhajus salaf dalam masalah mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengambil pelajaran dari hal-hal di atas karya-karya para ulama di atas maka penulis ingin penulis ingin masalah bid'ah itu juga bisa dibuat e, kesimpulan-kesimpulan seperti mereka para ulama membuat kesimpulan-kesimpulan di berbagai macam bab sebagaimana contoh-contoh di atas. Walamma saratu dan kalau aku mulai dengan minta tolong minta tolong kepada Allah untuk siarah membentuk dua bid'ah dan apa yang berkenaan dengannya berupa pembagian dan hukum mencontoh metode kuwait fiqiyah kuliah <clears throat> maka taruh jaha ingdi maka dalam pikiranku eh, saya punya kecenderungan taruh jaha rajih dalam pikiranku saya punya kecenderungan kuat untuk menjadikan empat problem yang tadi telah dibahas di, di depan itu disusun kawaid kubro. Kita susun, kita tetapkan empat kaidah kubro berkenaan dengan empat hal uh, yang tadi telah dibahas. Yang ini mirip dengan kawaid fikih kubro. Kalau kawaid fikih kubro ada lima. Ya, Al-umur bil muqasidiha sampai al-adah muhakkamah. Nah ini dibat bid'ah beliau uh, ingin kemudian empat pembahasan yang merupakan uh, sasaran perdebatan orang-orang yang membahas tentang masalah bid'ah itu di maka ditetapkanlah di sana empat kaidah kubro. Kemudian aku akan jadikan kaidah-kaidah yang lain minal qawaid wa dawabit yaitu kaidah yang cakupannya luas atau dhawabit kaidah yang cakupannya tidak begitu luas aku akan masukkan, aku akan letakkan mundarijah tercakup di bawah empat kaidah di atas atau digabungkan dengannya. Ya. Sehingga urutan kaidahnya wifqa sesuai al-ati dengan apa yang ada berikut ini. Empat kaidah tersebut eh, kemudian disimpulkan oleh beliau kullu bid'atin fi syar'i setiap bid'ah dalam syariat dalam agama adalah kesesatan. Kemudian kaidah yang kedua tidak ada fonis bid'ah dalam masalah istihadiyah. Kemudian kaidah yang ketiga qayyidil ibadat, maka ikatlah ibadah dan waspadalah dari al-afat, dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang keempat al-ada al-mujarradah labid bid'ata fiha. <clears throat> perkara al-adah, perkara non ritual ibadah yang mujarradah yang murni yang 100% adalah perkara al-adah itu tidak ada fonis bid'ah di dalamnya. Kemudian ada kemudian kaidah-kaidah turunan di masing-masing kaidah besar. Kesimpulannya fahadhihi salasuna qaidatan. Inilah 30 kaidah yang ilaiha dikembali turatu ilaiha dikembalikan kepadanya berbagai macam dobit kaidah yang tidak luas cakupannya eh, beda ada dobit jamaknya dawabit, ada kaidah, jamaknya kawaid. Jadi kalau kaidah itu kaidah yang luas cakupannya. Kalau dawabit, jamaknya dawabit itu juga kaidah namun tidak luas cakupannya. Wabiha dan dengan 30 kaidah ini maka diketahuilah hukum-hukum seputar bid'ah dan kondisi-kondisinya. Dan di antara muafakat kecocokan yang Lataif yang bagus ternyata 30 kaidah tadi ya, maka jumlah kaidah ini mencocoki jumlah tahun khilafah Nubuah ar rashidah ya, Khulafah ar itu 30 tahun dan kaedahnya ada 30. Ya. Kecocokan yang ya, ya, ya meskipun kita kecocokan saja. Kebetulan. Kemudian wakatawa itu dan aku berpandangan untuk uqaddim, memberikan muqaddimah sebelum membahas 30 kaidah ini tamhid dan pengantar mujasan yang ringkas ya tadoman yang isinya definisi bid'ah dan kekhasannya kemudian uh, al-usul al-jami'ah kaidah ya, kaidah yang uh, luas lil ibtida atau dasar uh, al-jami'ah dasar yang luas lil ibtidak untuk terjadinya bid'ah kemudian eh, kaidah-kaidah untuk mengenal bid'ah. Wa hadza tamhid dan pengantar ini semuanya adalah ringkasan dari kitab beliau yang ditulis sebelumnya sebelum buku ini yaitu kitab Qawaid Ma'rifatil Bidah. Ya, yang pernah telah kita sebagaimana tadi eh, saya sampaikan telah pernah kita baca, kita bahas di kajian sore Ramadan beberapa Ramadan yang lewat. Dan rekamannya ada di internet ya. dan siapa yang kemudian belum pernah membacanya dan mengkajinya maka saya sarankan untuk e, membaca kitab ini, kitab yang cukup bagus dan bisa kemudian e, ditambah dengan e, bisa memanfaatkan rekaman kajiannya. Wakat zayal tu dan aku tambahkan. Dari kata-kata zail artinya ujung kain asalnya. Maka aku kemudian tambahkan buku ini dengan khotimah satu penutup. Aku catat di penutup ini mulakhasan ringkasan jami'an yang lengkap untuk kaidah-kaidah mi'yaril bid'ah. Mi'yar itu parameter. Mi'yar itu artinya parameter. Sinonimnya miqyas, parameter ya, parameter untuk atau barometer untuk mengetahui bid'ah. Itu mi, bid'ah. Wadali kata isiran dan itu adalah untuk mempermudah dan mempermudah liman aroda bagi siapa saja yang ingin mendapatkannya. Hada demikianlah yang Allah mudahkan bagiku untuk mencatatnya, untuk menuliskannya. Nampaknya mukadimah ini ditulis setelah selesai menulis buku. Iya. Karena mukaddimah itu ada dua macam, ada mukaddimah yang e, ditulis sebelum bukunya ditulis dan ada mukaddimah yang ditulis setelah e, bukunya selesai ditulis. Ya, maka mukaddimah ini nampaknya ditulis setelah buku ini selesai ditulis sehingga beliau mengatakan hada ini Allah yang Allah mudahkan untuk aku tuliskan, aku catatkan tentang barometer mengenal bid'ah dan hanya kepada Allah semata aku mohon pertolongan agar Allah memberikan manfaat untuk ceripaya ini dan memberkahinya dan berikan petunjuk kepada kami li arsyadil umur perkara yang terbaik dan akhir seruan kami adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian tamhid yang ia tadaman mengandung mulakhasan ringkasan dari kitab Qawaid Ma'rifatil Bidah. Awalan yang pertama pengertian bid'ah dalam bahasa Arab. Materi bada'a dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang mengada-ada tanpa ada contoh sebelumnya. Semisal firman Allah Ta'ala, Kul ma kuntu minar rusul. Katakanlah wahai sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bukalah Rasul yang bid'ah. Yaitu tanpa pendahulu. Namun banyak Rasul yang mendahuluiku. Kemudian definisi bid'ah secara syariat. Bid'ah secara syariat itu disimpulkan oleh penulis dengan kalimat yang pendek diambil dari hadis ma'uhdisa min ghairi dalilin. Semua yang diada-adakan dalam masalah agama tanpa ada dalil yang mendukungnya. Jadi ambil dari hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun maka diambil dari hadis ini man ahdasa fi amrina hada definisi bid'ah dengan redaksi semacam ini. Semua yang diada-adakan, semua yang baru ini dalam masalah agama, bukan masalah yang lainnya, dalam masalah agama min ghairi dalilin tanpa ada dalil yang mendukungnya. Maka yang namanya bid'ah secara syariat itu memiliki tiga kriteria yang itu merupakan kekhasan bid'ah oleh karena itu sesuatu itu tidak boleh kita beri label bid'ah dalam syariat kecuali manakala lengkap terpenuhi padanya tiga hal. Yang pertama punya sifat baru, kemudian yang kedua hal yang baru ini yudhaf dinisbatkan dan disandarkan eh, kepada agama, dianggap dan diyakini bagian dari Islam. Kemudian yang ketiga ya, ternyata Iya, eh, sesuatu yang baru tersebut tidak bersandar kepada dalil syar'i. Baik dalilnya adalah dalil khusus ataupun dalil umum yang memang pas dalam eh, hal tersebut. Dan terdapat dalam hadis al mutahara yang suci sejumlah hadis-hadis Nabi yang isinya adalah isyarat ila hadal makna pada makna ini yaitu pengertian bid'ah seperti di atas dan menunjukkan kepada tiga kriteria bid'ah di atas. Hadis-hadis yang menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya bid'ah itu harus memenuhi sejumlah kriteria, tiga kriteria di atas, di antaranya adalah hadis dari Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iyakum wal muhtasatil umuri hati-hatilah waspadalah dengan perkara perkara yang baru maka berarti sifat bid'ah itu muhdas, sesuatu yang baru. Karena semua yang perkara yang baru maksudnya dalam masalah agama itulah bid'ah dan semua bid'ah itu kesesatan. Dan hadis e, Ibnu Aisyah radhiallahu taala anha eh, Nabi saw bersabda, "Man ahdasa." Siapa yang mengada-ada satu hal yang baru fi amrina dalam syariat ini. Berarti dinisbatkan kepada agama dianggap dan diyakini bagian dari Islam. Malaysa minhu, padahal bukan bagian dari Islam. Dari mana kita tahu itu bagian dari Islam ataukah tidak? Ada dalil yang mendukung ataukah tidak? Fawaratun maka itulah bid'ah yang tertolak. Kemudian berikut ini, fi ya'ti berikut ini, kutipan mayukarir hadal makna. Kutipan min kalami ahli ilmi, perkataan ulama yang menunjukkan benarnya tiga kriteria di atas. Kita jumpai perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia mengatakan, maka semua orang yang mengada-ada sesuatu lantas dinisbatkan dan dilekatkan kepada agama. Padahal tidak ada lam yakullahu aslum nadini. Dia tidak memiliki dalil dari agama yang menjadi rujukan dari hal tersebut. Maka itulah kesesatan dan agama berlepas diri darinya. Maka tiga unsur ini ada di tiga kalimat ini, ada di kalimat ini. Man ahdasa, sesuatu yang baru. Wa nasabahu ila din, kemudian disandarkan, ditempelkan, dilekatkan kepada agama. Walam yakulahu asl man din yarji'u ilaihi. Ternyata tidak memiliki rujukan dalam dalil-dalil agama. Maka itulah bid'ah yang merupakan kesesatan. Demikian juga beliau mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah dalam dalam hadis adalah segala sesuatu yang diada-adakan yang tidak memiliki landasan dalam syariat yang mendukungnya. Adapun sesuatu yang memiliki landasan dalam syariat yang mendukungnya, maka itu bukan bid'ah secara syariat meskipun itu bisa disebut bid'ah secara bahasa. Kemudian Ibnu Hajar al Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan hadis Nabi semua bid'ah itu sesat adalah segala sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada dalil syariat yang mendukungnya. Baik itu dalil khusus ataupun dalil umum. Beliau juga mengatakan hadis ini yaitu hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun maka itu ma'dudun terhitung adalah di antara kaidah Islam dan kaidah dan salah satu eh, usulil Islam dan salah satu kaidah Islam. Karena man siapa saja ikhtaloa yang mengada-adakan sama dengan ahdasa. Fiddini dalam masalah agama berarti dilekatkan pada agama, dianggap sebagai bagian dari Islam, bagian dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata la hadulahu aslun min usuli. Ternyata salah satu dalil agama tidaklah mendukungnya. Fala yultafatu ilaihi maka itu tidak perlu dianggap. Maka beliau sampaikan bid'ah yang uh, tidak perlu dianggap adalah sesuatu yang diada-adakan dan itu dilekatkan dan ditempelkan ke agama. Ternyata tidak ada aslun, tidak ada dalil agama yashhadulahu yang mendukungnya. Kemudian Aha Hakami mengatakan dan makna bid'ah adalah syar'u malam ya'dallahu bihi. Men mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah izinkan walam yakun alaihi amrun nabi dan itu bukanlah satu hal yang diajarkan oleh nabi demikian pula para sahabat nabi sedangkan Ibnu Thaimin rahimallahu taala arafa mendefinisikan bid'ah di kitab beliau Sarah Lumatul I'tiqad dengan mengatakan ma'uhdisa fiddin ala khilafi makan alihin nabi segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama dan itu menyelisihi ajaran nabi dan para sahabat dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat dan perkara yang diada-adakan tadi min akidatin boleh jadi akidah atau amalin atau amal maka beliau mengisyaratkan bahasanya ada bid'ah di bab akidah sebagaimana ada bid'ah dalam bab amal atau bab ibadat kemudian kekhasan bid'ah bid'ah dalam makna yang syar'i itu memiliki sejumlah kekhasan berikut ini yang pertama tidak dijumpai ini, e, larangan bid'ah galiban biasanya tidaklah dijumpai dalilun khason dalil khusus dalil spesifik. Maka itu khasnya bid'ah. Itu umumnya tidak punya dalil khusus yang melarangnya. Sehingga jika ditanyakan bawakan dalil kalau ini bid'ah. Nah, iya. maka kalau yang dimaksud adalah dalil spesifik maka umumnya tidak dijumpai. Tapi jika yang dimaksudkan dalil umum maka ada. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa Ya, namun kalau dalil spesifik maka jarang eh, dijumpai. Wa inama yustadalu yang jadi dalil terlarangnya bid'ah dan terlarangnya bid'ah adalah dalil yang bersifat universal dan umum. Dalil-dalil umum. Semisal man amila amalan laisa ali amruna fawaraddu. Demikian juga dalil-dalil yang sebagian yang tadi telah kita baca. Ia kumal muhtasatil umur misalnya. Hati-hati dengan perkara yang diada-adakan dalam agama. Nah di sini beliau katakan galiban umumnya. Karena sebagian bid'ah ya, sebagian bid'ah bisa kita dapatkan e, dalil yang melarang hal tersebut e, dalam e, dalam dalam hadis Ya, ketika seorang itu mau ta'abud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mogok bicara. Ya, maka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang namanya Israel ya, yang dia berdiri tidak mau duduk di bawah terik matahari, tidak mau bernaung dan tidak mau berbicara dan puasa. Ya, maka dan Nabi bertanya pada para sahabat, ngapain dia? Dan disampaikan dia punya nazar untuk berpuasa Ya, berdiri dan tidak duduk, di bawah tarik matahari dan tidak bernaung dan tidak berbicara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan semua nadarnya kecuali puasa. Maka Nabi melarang orang untuk ta'abud e, eh, menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkuk bicara, tidak mau bicara pada siapapun. Atau Eh, ta'abud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdiri. Dengan cara berdiri tanpa mau duduk. Padahal satu hal yang perlu kita ingat, sebagian berdiri itu ibadah. Sebagian berdiri itu ibadah. Berdiri dalam sholat itu ibadah. Dan kalau seorang itu bernadar seharian berdiri, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi larang. Nabi melarang, melarang orang e, ta'abud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seharian berdiri. Padahal berdiri itu di sebagian kondisi itu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka karena Nabi melarang ta'abud dengan cara berdiri seharian atau dengan tidak berjalan seharian maka seandainya ada orang melakukan hal demikian, maka orang tersebut melakukan bid'ah. Makanya ada dalil khusus melarang bid'ah dalam bentuk seperti ini. Oleh karena itu maka penulis mengatakan ghaliban biasanya. Ini biasanya, umumnya. Sering-seringnya. Kemudian yang kedua, kekhasan bid'ah yang namanya bid'ah la takuni tidaklah ada kecuali membatalkan tujuan syariat dan menghancurkan syariat. Dan ini adalah dalil kuli dalil universal menunjukkan tercela dan batilnya bid'ah. Wali ajli dzalika dan karena ini maka bid'ah itu diberi label dalam hadis sebagai sesuatu yang sesat. Kemudian yang ketiga, bid'ah itu umumnya, tidak tidak semuanya, umumnya innamatakun itu ada dalam bentuk melakukan satu perkara yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di masa para sahabatnya. Maka umumnya. Ya, kenapa umumnya? Karena sebagiannya sudah ada dan dikenal di masa Nabi. Contohnya tadi. Ada orang ta'abud beribadah kepada Allah dengan tidak mau berbicara. Dengan berdiri selama seharian. Ya, oleh karena itu Ibnu Jauzi mengatakan al bid'atu ibaratun. Ya, bid'ah itu adalah anfi'lin perbuatan lam yakun yang tidak ada di masa Nabi faktu dia lantas diada-adakan. Oleh karena itu bid'ah disebut bid'ah karena bid'ah dalam bahasa Arab sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya baik terpuji ataupun tercela. Ya, kalau secara bahasa maka bid'ah itu tidak harus tercela, bisa jadi tercela dan bisa jadi terpuji. Ya, yang kita terjemahkan dengan inovasi, maka inovasi itu bisa jadi terpuji dan bisa jadi tercela. Tergantung e, seperti apa inovasinya. Kemudian ciri khas bid'ah yang keempat, yang namanya bid'ah itu serupa dan mirip. Walau pasti itu serupa dan mirip dengan sesuatu yang disyariatkan. Sehingga rancu dengannya. Atau jam berapa? Tiga menit lagi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu